Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair ayyuhal musyahidun al-kiram aina makuntum. Kaifa halukumul yaum? Asa an takunu fi khair wa afiyah. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Maria Kistiah dapat menjumpai pemirsa semua dalam acara pelajaran bahasa Arab. Fi hadzal barnamaj sanadrus al-lughah al-arabiyah fi jami'in nawahi wa fi hadzal barnamaj aidan al-fursah lil jawab 'anil as'ilah min al-ustaz idzan idza kana hunaka may yastati' as-su'al tafaddal al-ittisal bina ila tilfizyun al-mawjud amamakum 'ala asy Pemirsa pada acara pagi hari ini kami juga akan memberikan kesempatan bagi para pemirsa semua untuk berinteraksi secara langsung dengan Ustadz yang ada di studio kami, yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustadz Syamsul Arifin. Jadi bersiap-siap pemirsa, jika nanti merasa mampu untuk menjawabnya, bisa langsung menghubungi kami di nomor 574-3476 atau di nomor 021 574 3478. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Ar-Riyadhah Al-Qismustani, yaitu olahraga pada bagian yang kedua. Pemirsa, dimanapun Anda berada, telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini dua orang guru kita. Yang pertama ada Al-Mukarram, Al-Ustazah, Ad-Dukturah Amani Burhanuddin Lubis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kaifa haluk Ustazah? Alhamdulillah, khair. Wah, segar sekali nih Ustazah nih hijau-hijau. <laughs> syukran, syukran. Iya, sesuai dengan temanya nanti Ustazah ya, olahraga gitu iya, bisa iya, menyegarkan. Iya. Insyaallah. <laughs> Iya, selain ada Profesor Amani, kita juga telah ditemani oleh Bapak Dr. Syamsul Arifin MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi iya, wabarakatuh. Ya, kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah, Ya, Ya Alhamdulillah. Setelah lama kita nggak berjumpa nih Ustadz. Kira-kira udah tiga minggu ya Ustadz ya. Minggu, ya. Gimana Ustaz pertanyaan pada pagi hari ini nih Ustadz? Sudah siap. Oh sudah siap. Masih berkaitan dengan fragmen Ustadz? Iya betul. Oh, iya. Fragmen. Iya berarti nanti pemirsa harus siap-siap karena pertanyaan nanti tidak keluar dari fragmen yang ditampilkan dan juga dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Syamsul Arifin dan juga Ustazah Amani.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 قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم شكرا جزيلا يا أخونا عبد الرزيق طيب أيها المشاهدون هيا بنا ندرس معا وللأستاذة الدكتورة أماني لوبيس فلتتفضل مشكورة silahkan Ustaz Maria مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم. الحمد لله نلتقي في هذا الصباح مع درس من دروس اللغة العربية بالتلفزيون وفي هذا الصباح نواصل درسنا في الأسبوع الماضي عن الرياضة Pemirsa, senang berjumpa Anda pagi hari ini dengan tema kelanjutan dari tema minggu lalu, yakni tentang olahraga, ar-riyabah. Dan uh, untuk mengingat kembali beberapa ungkapan dari minggu lalu, mari kita ulang bersama beberapa ungkapan dari uh, caption berikut ini. Kata yang pertama adalah al-jarida, al-jaraid. Selanjutnya al-khabar, al-akhbar. al riyaba as-sihha muhim, muhimmatun lil jism. Saya ulangi, as-sihha muhimmatun lil jism terakhir as-surah bentuk jamaknya adalah as-suwar. Berikut ini kata-kata yang sudah kita pelajari bersama juga minggu lalu tentang olahraga dan juga tentang pertandingan sepak bola dan e, pertandingan basket. Nah, ini ungkapannya pemirsa Mubarat Kuratil Qadam. Mubarat كرة السلة محترف. muhtarif Pemirsa masih ingat ya La'ib muhtarif artinya pemain profesional Lalu di bawahnya farik Farik artinya tim atau kesebelasan dalam konteks sepak bola Farik Kemudian kata berikutnya nadi Nadi artinya klub Klub olahraga Selanjutnya mutala'atud durus Ya, itu tadi e, beberapa ungkapan dan e, kita lanjutkan dengan beberapa kata kerja lalu ungkapan lainnya. Yang pertama, la'iba yal'abu lab Artinya bermain atau permainan, kata bendanya permainan. Kemudian mal'abul madrasah. Dalla yadullu dalil ungkapan yang agak panjang ini pemirsa kita baca bersama. Al-aqlus salim fil jismi salim. Terakhir, harisul marma yang artinya penjaga gawang. Nah, tentu pemirsa ingat masih ingat ya beberapa ungkapan uh, tadi dan kita sudah saksikan pada fragmen yang disaksikan minggu lalu. Nah, kini kita akan melanjutkan tema tentang olahraga. Dan uh, olahraga di bagian kedua ini kita akan bicarakan beberapa aktivitas uh, keluarga bagaimana melaksanakan olahraga yang digemari. Baik pemirsa, untuk uh, pengantar kata-kata dari uh, fragmen nanti, saya akan memperkenalkan beberapa kata baru. Kita saksikan captionnya. Yang pertama adalah kata kerja. Ya, kata kerja dalam tiga bentuknya, masa kini, masa uh, yang pertama adalah masa lampau, kemudian masa kini dan uh, kata bendanya atau fi'al madi, summa fi'al mudhari' wa al-masdar. نعم الأول قضاء قضاء يقضي قضاء قضاء artinya e, bisa kalau dalam konteks hari ini qada artinya menghabiskan waktu atau me, ya melakukan beberapa kegiatan dalam sehari qada auqatahu begitu nanti kita dengar tapi qada juga kita lihat e, khususnya kata qada itu mirip dengan ungkapan yang artinya sudah kita tahu juga artinya qada artinya e, pengadilan atau peradilan. Nah, tapi dalam konteks olahraga kali ini adalah e, bagaimana menghabiskan waktu yang bermanfaat. Qada yaqdi qada. Kemudian kata kerja yang kedua tala'a yutali'u mutala'ah Ya, kalau mutalaahnya saya yakin pemirsa banyak yang mengetahui ya. Mutalaah kalau bahasa Indonesianya. Hmm. Lalu kata lainnya juga yang kita lihat sudah diserap dari bahasa Arab adalah telaah. Telaah yaitu ini kata dasarnya dalam bahasa Arab asalnya. Tala jadi telaah bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Tala artinya membaca, membaca, mengkaji maka ini e, bentuk-bentuk kata kerjanya tala'a yutali'u mutala'ah. Selanjutnya istaraha. Istaraha artinya beristirahat. Ya, itu bentuk ke masa lampau. Sekarang masa kini yastarihu. Ada perbedaan sedikit, pemirsa bisa perhatikan huruf-hurufnya juga agak berbeda sedikit. Ada yang alif kemudian jadi ya pada bentuk mudhari'. Istaraha, yastarihu, lalu istiraha ini kata bendanya. Istiraha ya dalam bahasa Indonesia juga istirahat. Selanjutnya ta'awwada. Ta'awwada, yata'awwadu, ta'awudun artinya membiasakan. Terbiasa atau membiasakan diri, e, sudah terbiasa. Nah, pembiasaan inilah yang kita sebut dengan tahu ada artinya sudah biasa melakukan kegiatan. Bentuk masa lampaunya ta'awwada, lalu masa kininya ditambahkan ya di awal, ya ta'awwadu, kemudian ta'awud. Kata kerja yang terakhir kita saksikan di caption ini adalah nazama. Nazama yunazimu tanzim yang artinya mengatur atau uh, me membenahi kalau dalam konteks lain. Dalam konteks ini yunazimu al-awqat aidan yunazimu al anshita artinya mengatur waktu, mengatur kegiatan sehari-hari. Nazama yunazimu tanzim. Ya. Pemirsa masih banyak rupanya kata kerja yang kita perlu ketahui. Di antaranya adalah masya. Ada masya artinya berjalan. Masya, yamshi, masjid. Uh, eh, kalau kita lihat ada kata tamasya, ya hmm. itu dalam bahasa Indonesia kan ada tamasya. Tamasya artinya itu dalam bahasa Arab artinya hmm. eh, tamasya ya tamasya. Hmm Nah itu e, artinya berjalan-jalan. Nah ini kata kerja bentuk masa lampau masya, masya yamshi masyun. Ya. Kemudian kata yang berikutnya faddala yufaddilu tafdil. Faddala artinya mengutamakan. Kalau kita sering juga dengar bahasa Indonesia-nya yang berasal dari kata ini fadilah gitu ya. Fadilah artinya keutamaan. Keutamaan maka kata kerjanya begini, faddala. Faddala yufaddilu artinya lebih mengutamakan. Lalu kata bendanya tafdil. Dan uh, selanjutnya tanawala. Tanawala yatanawalu tanawulun. Arti dari kata kerja ini adalah Eh, tanawala al-akl artinya makan. Tanawara artinya bisa mengambil. Uh, jadi bisa mengkonsumsi dan sesuai dengan konteksnya. Nanti kita saksikan ada tanawala al asya. Jadi makan malam nanti. Sudah makan malam. Tanawala ya tanawalu tanawulun. Selanjutnya, nah itu di bawahnya ada tulisannya tanawulul asya artinya makan malam eh, pemirsa bisa bedakan antara al-aisha dan al-aisha kalau yang kita sering dengar di Indonesia al-aisha artinya salat isya ya isya namun ini al-aisha artinya makan malam tetap dilaksanakan malam hari tetapi ini satu makannya dengan fathah al-aisha kemudian yang dengan kasrah al-aisha artinya salat al-aisha Nah, terakhir dari halaman ini ar riyadah Al-Mufaddalah. Ya, seminggu lalu kita juga sudah dengar ar riyadah Al-Mufaddalah artinya olahraga yang digemari, yang diutamakan apa. Nah, ini tadi pemirsa beberapa ungkapan, kata-kata yang juga kita saksikan uh, minggu lalu dan dilanjutkan minggu ini dengan tema yang sama yakni bahas eh, yakni olahraga. Ini ada kata-kata yang relatif lebih pendek atau kata-kata benda. Ar-riqd. artinya lari, lari-lari, berlari atau kalau dalam konteks olahraga berarti kita sebut juga dalam bahasa Indonesia-nya jogging. Jogging. Seorang melakukan jogging pagi-pagi ar -pagi, Kemudian ini ungkapan baru atau olahraga baru kita perkenalkan hari ini kuratut tawulah. Kuratut tawulah artinya uh, tenis meja. Tawilah artinya meja lalu uh, kurah bola. Jadi bola meja nah artinya ini uh, tenis meja. Kemudian ada kuratur risha artinya bulu tangkis. Risha artinya bulu bulu ya bulu unggas begitu maka uh, olahraganya juga dinamakan demikian hmm. kuratur risha kemudian kata selanjutnya adalah taj taj artinya mahkota mahkota bisa mahkota raja mahkota ratu nanti kita konteks kesehatan dan olahraga maka kesehatan merupakan mahkota semua orang yang ingin sehat orang yang sehat bahasa Arabnya ada di bawahnya ini pemirsa. Sahih, sahihul jism artinya sehat badannya. Dan e, bentuk jamak dari sahih untuk orang-orang yang sehat itu adalah asihha. Ya, asihha jamak dari sahih. Nah, pemirsa itu tadi ungkapan-ungkapan yang kita akan saksikan bersama, dengar bersama pada fragmen Dan uh, kali ini juga sudah ada tiga orang ya yang akan melakonkan Fadli, Fauziyah, dan Mamduh. Mari kita saksikan bersama pemirsa. Tafadhalu. يا فوزية كيف يقضي فضلي أوقاته كل يوم؟ يذهب إلى المدرسة آه. في الساعة السادسة والنصف صباحا مم. ويرجع منها في الثالثة بعد الظهر ثم يستريح مدة قبل أداء صلاة العصر وبعد ذلك وبعد ذلك يلعب مع أصدقائه إلى ما قبل المغرب بنصف الساعة ونصلي المغرب والعشاء جماعة مع أبي وأمي في البيت ونتناول العشاء ثم نطالع دروسنا ونستريح في العاشرة أيوة. صحيح أيها. نحن تع... تعودنا على تنظيم الأوقات يعني نعم نعم أه، أه. ما شاء الله ما أحسن أسرتك يا فضلي يعني في ممارسة الرياضة اليومية شكرا يا أخي ممدوح الكريم عفوا يا أخي فضلي على فكرة نعم هل تحب لعب كرة القدم أيضا؟ آه طبعا يا فضلي أحب الرياضة وأحب لعب كرة القدم حتى يكون جسمي في صحة وعافية دائما وأنت يا فوزية نعم ما هي الرياضة المفضلة عندك؟ أنا أفضل لعب كرة الطاولة والرقبة وأما أبوك فأي نوع من الرياضة يفضله؟ أما أبي فيفضل لعب كرة الريشة كرة الريشة أيوة أحيانا يهجني أبي إلى النادي القريب من بيتنا آه إذا تلعب كرة الريشة في النادي مع ذيك يا فضلي نعم أيوة صحيح يا ممدوح أحيانا يأخذه أبي إلى النادي القريب من البيت آه. وأمك؟ أمي؟ نعم أمي تفضل المشي أحيانا نحن أعضاء الأسرة أه نقوم بالرياضة في الشوارع في أيام العطلة معا ابتداء من الساعة الخامسة والنصف إلى الساعة السادسة صباحا نعم كل أسبوع نحن مع جامعة معا آه يعني تمشي معا في الجامعة ما شاء الله سبحان الله يعني ما حسن هذا المنظر يعني في تلال وهي ويعني في في هذا المنظر في الرياضة وفي أمم، يذير بذكر أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء نعم. لا يراها إلا المرضى صحيح يا فوزية الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى مشاهدينا الكرام لقد سمعنا معا الحوار بين فوزية فضلي وممدوح وكان العنوان الرياضة فالآن أود أن أسألكم بعض الأسئلة حتى نفهم أكثر عن الحوار Pemirsa, tadi kita sudah saksikan dialog antara tiga orang tadi, Fadli, Fauziyah, dan Mamduh. Mari sekarang kita berlatih bersama dengan cara menjawab pertanyaan bersama saya, tetapi kita jawab lewat eh, juga menyaksikan pertanyaannya di caption dalam eh, di monitor layar Anda. Nah, pertanyaan pertama adalah mata yazhab fadli ilal madrasa, Mata yazhab fadli ilal madrasa. Ya, ini tentu tadi kita lihat ya uh, atau kita dengar kapan Fadli berangkat ke sekolah. Oh rupanya jam 6.30. Yazhab Fadli ilal madrasah fi sa'ati sadisah wan Mengucapkan jam 6.30 demikian pemirsa fi sa'ati sadisah wan Jam 6 dan setengah maksudnya setengah itu adalah setengah jam maka 30 menit. Ya, selanjutnya hal yarja'u fadli minal madrasah fi salisah wan nis? hal yarja'u fadli apakah fadli pulang pulang dari sekolah di jam eh, pada jam 3.30 ya kita lihat eh, jawabannya juga la la la yarja'u fi sa'ati salisah أو eh, لا oh, bal يرجع في الساعة الثالثة tamaman artinya uh, dia tidak pulang jam 3.30 tetapi jam 3 persis 3 pas nah ini ungkapannya la bal yarji'u fi sa'ati thalitha tamaman ya selanjutnya tentang olahraga ini hal tufaddilu ummu fauziyah la'aba kuratil kurat uh, eh, kuratir Risha saya ulangi pemirsa hal tufaddilu ummu fauziyah laba kuratir Risha apakah ibu fauziyah uh, senang main bulu tangkis bulu tangkis tadi ya uh, eh, kuratir Risha Dan jawabannya ini pemirsa la bal hiya tufaddilu raqd atau al-masyi tadi juga dikatakan bahwa dia suka jogging atau berjalan kaki. La balhia tufadilur rakt. Uh, selanjutnya Man alladhi zahaba ila nadi ma'a abi Siapa yang pergi dengan ayahnya ya ke klub olahraga atau gelanggang olahraga Man alladhi zahaba ila nadi ma'a abi Ya, kita ingat tadi ya Fadli. Fadli ya betul, Fadli yang berangkat atau pergi sama ayahnya ke uh, klub, klub olahraga. Fadli huwa alladhi dhahaba ila nadi ma'a abi. Fadli huwa alladhi dhahaba ma'a uh, eh, ila nadi ma'a abi. Ya, selanjutnya pertanyaannya dengan kata aina Nah, pemirsa ini sekalian juga kita memperkenalkan berbagai bentuk kata tanya ya. Tadi sudah ada hal, sudah ada mata. Semoga pemirsa makin ingat, makin mengenal kata-kata tanya. Yang sekarang adalah aina. Aina tentu pemirsa sudah lebih ingat lagi ya, atau sudah mengetahui karena sudah sering diulang. Aina artinya di mana. Aina yumarisu أعضاء الأسرة الرياضة كل يوم كل أسبوع di mana uh, keluarga atau anggota keluarga melakukan olahraga setiap minggunya atau pada akhir minggu. Ya, aina yumarisu adaul usrah ar riyadah kulla usbuwa. Nah, ini jawabannya pemirsa. Hum yumarisuna ar riyadah fin nadi mereka melakukan olahraga di klub atau di nadi di uh, tempat uh, berolahraga. <clears throat> Selanjutnya hal hal artinya apakah apakah ya halil aqlus salim fil jismis salim sejak minggu lalu kita sudah mendengar ungkapan seperti ini apakah akal yang sehat ada di badan yang sehat? Ya tentu jawabannya naam. Naam. Uh, al-aqlu salim fil jismi salim. Ya. Selanjutnya uh, eh, madza tufaddilu fauziyah? Mada tufaddilu fauziyah? Uh, eh, pertanyaannya uh, setelah ini ini tadi jawaban yang lalu. Iya. Mada tufaddilu Fauzia? Maka kita lihat tadi bahwa Fauzia tufaddilu la'ab kuratib tawila wa la'ab uh, eh, la wa warraqd. Dia Fauzia lebih suka main tenis meja dan jogging. Tufaddilu Fauzia la'ab kuratil tawilah warraqd. Baik, selanjutnya yang terakhir pemirsa. Kita ingat lagi, hal yuhibbu mamduh la bakuratil qadam? Apakah mamduh suka main sepak bola? Hal yuhibbu mamduh la bakuratil qadam? Nah, jawabannya tentu iya tadi ya. Sebagaimana umumnya anak-anak muda nih. Naam, yuhibbu mamduh la bakuratil qadam. Pemirsa itu tadi beberapa pertanyaan serta jawabannya yang kita sudah baca bersama di monitor. Maka sekarang kita akan membahas tema-tema berikut ini dan akan dipandu oleh Al-Ustaz Syamsul Arifin. Tatafaddal Ustaz. طيب شكرا أستاذ أماني Afwan. أيها المشاهدون الكرام تعال نبحث آه، التراكب الأساسية التي آه، تحتويها الحوار Eh, as-sabiq. At-tarakib al-asasiyah as Struktur dasar pekan lalu, pemirsa, kita bicara tentang uh, idofa waktu itu, al-akhbar ar-riyadah itu menjadi akhbarur riyadah. Kemudian as-suratu al-mubaratu suratul mubarati. Ya, Anda waktu itu kita belajar idofa. Salatul fajri Kata lain, salat mudhaf al-fajri mudhafun ilai. Hmm. Catatan mudhaf tidak boleh ada alif dan lam. Tidak boleh ada tanwin. Tidak boleh ada nun. Kemudian mudhaf ilai harus berharokat kasroh. Waktu itu latihan-latihan sudah dijawab dengan baik. Pemirsa sebelum itu saya ada ralat sedikit akan lalu soal nomor dua Yastami'ul musallun al-imam Fi solatil jamaati Nah waktu itu jawabnya sauta Ada islah Al-islah eh, Ralat sini perbaikan Jadi yastami' itu ada idumi ilah ya Yastami'ul musallun ilah Sautil mimam Fi solatil jamaah nah, Waktu itu ini tadi soal waktu itu yastami'ul musallun sautal imam fi salatil jamaah. Yang benar yastami'ul musallun ila sautil imam fi salatil jamaah. Baik, kita lanjut untuk tarakib hari ini. At-tarakib al-asasiyah al-jadidah. Tadi dalam dialog kita dengar ada suara-suara ada ungkapan semacam ini. Mahir riyadhatul mufaddalah indak. Pertanyaan disampaikan oleh Mamdu kepada Fauzia ma hiya riyadatu al mufaddalatu endak kemudian ar riyadatu al mufaddalatu perhatikan ada kata kata yang senada ada al dua-duanya kemudian berharokat lomma dua-duanya dua-duanya berjenis perempuan muannas ar riyadatu al mufaddalatu Kata lain, ia Abu Fadli ilal madrasati fi sadisa. sadisah. As-sa'ati as-sadisati. Juga demikian. Ada alif lam, kemudian keduanya kasrah, keduanya berjenis muannas. As-sa'ati as-sadisati. Kata lain, ma ahsana usratak fi mumarasatin nasyatat al-yaumiyah. an nasyatati al-yaumiyati. Pemirsa, liom itu bukan sifat, tetapi kalau dipaksa jadi sifat maka harus dikasih ya nisbah. Al-yaum itu bukan sifat, tetapi apabila dijadikan sifat maka ditambah dengan ya nisbah. An-nasatati al-yaumiyati. Kemudian ada kata fursah yaumiyah tadi ada kan? Al-aqlus salim fil jismis salim. Al-aqlus salim fil jismis salim. Hmm. Al-aqlu di situ kedua-duanya mudakar, ada al dua-duanya, kemudian berharokat doma dua-duanya, mufrad dua-duanya, gitu. Ahyanan ya khuduni abi ilan nadi al qarib min baitina. Ini ucapan Fadli tadi. Ahyanan ya khuduni abi ilan nadi al qarib min baitina. Ya, Kadang-kadang saya diajak oleh ayah ke An-Nadi Al-Qarib. Al-Qarib ya An-Nadi Al-Qarib. Al-Qarib artinya yang dekat. Min baitina dari rumah kami. Hmm. An-Nadi Al-Qarib. Jadi dua-duanya berjenis mudakar, kemudian berhakot kasr, kemudian ya. Itu Takra'u Fauzia Al-Qur'an Al-Karima ba'da salatil maghribi. Pemirsa, al Qur'an Al-Karima. Al-Qur'an berjenis mudakar Al-Karim juga demikian. Al-Qur'an yang berharkat fathah, Al-Karima juga demikian. <clears throat> Takra'u Fauzia Al-Qur'an Al-Karima ba'da salatil maghribi. Iya, ini Al-mu'minun al-mukhlisun yuhibbuhumullahu fi hayatihim. Pemirsa perhatikan al-mu'minun al-mukhlisun. Al-mu'minun bentuk jamak mudzakkar salim. Al-mukhlisun demikian juga. mudzakkar mudzakkar kemudian marfu marfu. Nah, al-mu'minun al-mukhlisun yuhibbuhumullahu fi hayatihim. Orang-orang mukmin yang mukhlis dicintai oleh Allah dalam hidupnya. Nah, itu. Jadi sama. Al-mu'minun, al-mukhlisun. Hmm. Kemudian kalimat ini al-mu'minatu as-solihatu ya'malna wajibatihinna. Al-mu'minatu as-solihatu ya'malna wajibatihinna. <clears throat> Perhatikan al-mu'minat itu jamak muannas salim diikuti dengan kata as-solihat demikian jamak muannas salim juga kedua-duanya ada al kedua-duanya berharokat dhammah hmm? dua-duanya jamak al muminatu solihatu ya'malna wajibatihinna ah, ini Ra'aitu rajulan kariman yunfiqu amwalahu fi sabilillah Ra'aitu rajulan kariman yunfiqu amwalahu fi sabilillah. Kata rajulan kariman. Kedua-duanya nakiroh. Kedua-duanya tanwin. Fathatain. Rajulan kariman mansub. Rajul mudakkar. Karim mudakkar. Rajul mufrad. Karim mufrad. Nah, jadi kata karim menyesuaikan dengan rojul. Nah. <clears throat> Pemirsa, yang kita bahas hari ini, pagi ini adalah At-Tarkib Al-Wasfi. Pekan lalu kita bahas tentang Tarkib Idofi, pagi ini At-Tarkib Al-Wasfi. An-Nadi Al-Qaribi. Itu An-Nadi disebut mausuf atau man'ud. Sementara semua kata yang ada di sebelahnya disebut sifat atau na'at. Al-mu'minuna as-salihuna as-sa'ati as-sabi'ati al-mu'minatu as-solihatu ya, jadi kata yang berkedudukan sebagai sifat atau naat menyesuaikan kata yang berkedudukan sebagai mausuf atau man'ud mausuf atau man'ud mausuf yang disifati sifat ya sifat sifatnya mengikuti yang disifati ini catatan. Naat atau sifat sesuai dengan man'ut atau musuf Dalam hal i'rab, tadi u nya sesuai. Kemudian mu'annas mutakarnya Kemudian nakiro ma'rifahnya Tadi ada rojulan kariman, ada al-mu'minun, al-mukhlisun. Jadi nakiro ma'rifahnya menyesuaikan. Mufrad, musanna, jamak menyesuaikan. Jadi ada empat hal itu. Pemirsa saya kira tidak ada masalah. Uh, silakan Anda siap-siap untuk uh, turut serta dalam menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. <clears throat> Mayiz at-tarkib al-wasfi min at-tarkib al-idafi fil jumal al-atiyah. Mayiz at-tarkib al-wasfi min at-tarkib al-idafi fil jumal al-atiyah. Bedakan mana tarkib wasfi, mana tarkib idafi Bedakan tarkib wasfi dari tarkib idofi. Nah, kita sudah belajar idofi dan wasfi. Pertama, yajib 'alal muslimin al-qiyam bit-ta'limil islamiyah. Yajib 'alal muslimin al-qiyam bit-ta'limil islamiyah. Hmm. Yajibu 'alal muslimin al qiyam bit-ta'limil islamiyah Orang-orang muslim harus melaksanakan ajaran-ajaran Islam. kira ya, kira-kira begitu artinya. Yajibu 'alal muslimin al-qiyam bit taalim al-islamiyah. Uh, ya, silakan. <clears throat> Hmm. Yajibu 'an Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm. Mana yang Ana Kurnia, Ustaz. Kurnia, tapi ahlan asalnya Kurnia. طيب ميز هذه الجملة يجب على المسلمين القيام بالتعاليم الإسلامية السؤال مثل هذا ميز التركيب الوصفي من التركيب الإضافي في الجمل الآتية هذا هو السؤال مم. Eh, At-ta'lim al-islamiyati wa targhib al-wasfi. تركيب وصفي Nah. Hal tubayin aksar min eh, Tolong Tolong eh, volumenya dikecilkan ini. Ada feedback. Iya, iya. Ya. Bisa dijelaskan? Kenapa disebut uh, tarkib Karena melihat dari alif lam yang sama Is Islam ah, terputus. Tapi jawaban Pak Kurnia tadi sudah betul pemirsa. Yajib 'alal muslimin al-qiyamu bit-ta'alim islamiyah. Jadi ta'alim mausuf atau man'ut al-islamiyah itu sebagai sifat atau na'at. Perhatikan ta'alim itu jamak dari ta'lim. Ta'lim mudzakkar tapi ta'alim menjadi muannas karena jamak. Kemudian uh, sifatnya ikut uh, muannas juga al-islamiyah. Taib, asal sual tsani. Yattajihu Nabil ilal masjid li ada'i salatil fajri jama'atan. Taib, yattajihu Nabilun ila ilal masjid li ada'i salatil fajri jama'atan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, baik. mana yang mutakallim? Farhan min Jember. Farhan. فرحان نعم. في Di Jember. في جنبل طيب في الجبهة الشرقية أهلا وسهلا فرحان Ahlan bikum. ميز هذه الجملة إض- إضافية ولا وصفية يتجه نبيل إلى المسجد لأداء صلاة الفجر جماعة Ha. Aina Ustaz? Salatul Fajri. آه. نعم صلاة الفجر Tarkib idafi. تركب إضافي أنت نعم. بين لنا jelaskan Lianna salah ah, laisa fihi al. ليس في آل Al-Fajri fihi al. في آل وسبع هذا Ya, selain dari karena salat tidak ada alnya, sedangkan al-fajri ada alnya. Berarti alnya. tarkib al-idafi. Ini Arabnya bagaimana? Fajar. Ah, al-fajri mudafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ah. Eh, Arabnya? Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir. طيب طيب جيد جدا يا أخي ف- آه، فرحان طيب مشكورا Kadzalik. طيب السؤال الثاني يقرأ فضلي القرآن الكريم في المسجد يقرأ فضلي القرآن الكريم في المسجد السلام عليكم Waalaikumsalam. مم. طيب المتكلم Halo. Iya. طيب ها Saya saya saya di Purbalingga. Ah, آه سلامت وسلامت بربلينجا طيب صباح الخير يا سلامت آه. Bapak hal saya. طيب يقرأ فضلي القرآن الكريم في المسجد أي تركب هذا Eh, sifat. صفة Ah. تركيب وصفي التركيب وصفي Wusfi. أين الموصوف آه، الموصوف القرآن القرآن آه. والصفة الكريمة الكريمة طيب, طيب. يقرأ فضلي القرآن الكريم في المسجد هذا تركيب وصفي القرآن موصوف أي منعوت والكريم الكريمة صفة أو نعت طيب جيد جيد مشكورا يا أخي طيب آه، طيب السؤال الرابع يحب الله عبده الصالح في أعماله مم. طيب السلام عليكم وعليكم السلام طيب المتكلم فكر Lukmanul الحكيم في Bandung. Lukmanul الحكيم في Bandung. أهلا وسهلا يا لقمان الحكيم أهلا بك. آه طيب. آه هذه الجملة من التركيب السيوعي الإضافي يحب الله عبده الصالح في أعماله. عبده الصالح abduhu salihi bi amali tarkib idofi aina abdahu saliha tarkib abdahu abda abdahu muna tarkib abdahu eh, tarkib abdahu abdahu Salihi, Nah <laughs> abdahu nasu abdahu na'i gitu, Taib. Ah, bagus sekali. Ah, coba kita minta bantuan nah, mana ini? Apa Mamdu? Apa Fadli? Apa ya? Terputus. <laughs> <laughs> coba uh, Mamdu. Daud Lintang. عبده الصالحة نعم عبده الصالحة آه، إضافي عبده الصالحة الصالحة عبده عبده الصالحة إضافي نعم الصالحة آه، وصفي هو وصفي اثنين نعم. اثنين <laughs> عبده آه، نونو تركيب وصفي عبده عبده إضافة عبده إضافة إضافة abd mudaf wa hu dhamiruna mudaf ilaih. Summa as saliha sifat min abd. Abd. <laughs> Nah, ada dua berarti ada dua. Bukan hanya ada dua. Fi amalihi fi amali eh, terkait amalihi eh, eh, nat manut nat nat manut jar amalihi إضافي terkib إضافي idafi amal mudaf wa dhamir huna mudafun ilaih. Baik. إليه Pemirsa, memang dalam satu kalimat yang terakhir ini ada double. Ada idofi, ada wasfi. Ada idofi, ada wasfi. Eh, jadi kadang-kadang membingungkan. Hmm. Baik. Nusallil maghriba fi sa'ati sadisati jama'atan. Pemirsa, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, mana mata kali mah? Nung dari Upi Bandung. Nung dari Upi Bandung. Ah, ya. Tayem. Abu um, Nung ini langganan ya. Tayem. <laughs> Eh, uh, tafadhali. Nusalli al-maghrib fi as-sa'ah as-sadisah jama'atan. Hmm. Nusalli al-maghrib fi as as-sadisah jama'atan. Hmm wasfi atau Idofi? Um, tarkib idafi. Tarkib idafi. Fi di sadisati jamatan, una tarkib Idofi. Uh, coba kita cek kepada Nunung sama-sama Nung ini ya. uh, <laughs> bagaimana Nunung? Uh, tarkib wasfi. Tarkib wasfi. Kata Nung yang satu lagi wasfi ini. <laughs> Nusallil maghriba fis sa'ati sadisati jama'atan. Kita cek ke Mamdu. Iya. Eh, iya sama, wasfi juga. Wasfi. Ufadli? Sama. Sama, pokoknya sama. <laughs> Iya, as-sa'ati as-sadisati tarkib wasfi. Sa'a mausuf atau man'ut, as disa as-sadisati na'at atau sifat. Hmm. Baik. N- Masykuran. Hmm. نوع ثاني أكمل الجمل الآتية باختيار الكلمات المناسبة آه. يشكر المؤمنون على نعم الله Hmm. Baik. Assalamualaikum. Assalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, baik, mana kalim? Ana Fadlur Rahman. Fadlur Rahman. Baik, ada masalahnya Fadlur Rahman. Baik. Hmm. Min min ain? Min Papua Al-Gharbiyah. Ah, min Papua Al-Gharbiyah. Baik. <laughs> min Papua. Ahlan masalahnya Papua. <laughs> Hmm. Ahlan. Ya, Baik. Akmil al-jumlah. Al-kathirata al-kathirati mu'minuna ala ni'amillahi al-kathirati. Al-kathirati. Yes Yaskurul mu'minuna ala ni'amillahi al-kathirati. Bisa dijelaskan? Hmm. Hmm. Kenapa kasiro dipilih? Ni'amillah al-kathirah. Kathirati, ha? Hmm. Al-kathirah. Ni'amillah al kasiro uh, wasfi al-kathirah eh, mausuf uh, eh, sifat kata-kata al-kathirah sifah hmm. atau naat hmm. ni'amillah al-mausuf atau al-man'ud hmm. kemudian ni'amillah ni'amillah tartib idofi idofi ya ni'ami mudaf Allahi mudaf ilaih baik طيب مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة طيب طيب جيد ah. bagus sekali jadi pemirsa uh, kita mendapat penjelasan yang lebih jelas lagi dari Papua uh, Papua Barat tadi ya Yaskurul mu'minuna ala ni'amillahi al-kathiroti nomor dua jadi kathiroti karena sifat dari ni'ami uh, ni'ami kemudian ni'amillah sendiri itu tarkib idofi ni'ami mudaf wa Allahi mudafun ilaih. Pemirsa, intal waqt wa syukran ala husni timamikum wa naltaki usbu'al qadim insyaallah wa ufawwidul amri ila Ustaz Amani. Baik. شكرا يا أستاذ الحمد لله لقد سمعنا شرحا وافيا من الأستاذ شمس العريفين عن التركيب الإضافي والتركيب الوصفي فاليوم الدرس عن التركيب الوصفي نعم وصفي يعني هناك صفة وموصوف أو موصوف وصفة ثم منعوت ونعت Pemirsa kita sering dengar dalam uh, kaidah bahasa Arab ada yang namanya mausuf wasifah, ada juga yang namanya mudhaf mudhaf ilaih. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang mudaf mudaf ilaih. Tentu pemirsa harus lagi membaca dan juga e, banyak contoh tentang itu supaya lebih menguasai. Dan kali ini kita dituntun memahami at-tarkib al-wasfi atau e, kata yang disifati dan kata sifatnya. Mausuf wa sifah. Nah, contoh-contoh tadi sangat berguna untuk mengantarkan kita memahami tema ini. Masalan tadi ada ar-riyadah al-mufaddalah. Artinya uh, olahraga yang ada yangnya ya pemirsa. Jadi olahraga yang digemari. Uh, ungkapan ini bisa ditambahkan al depannya atau tanpa al. Uh, jadi bisa namanya ada ar-riyadah al-mufaddalah atau tanpa al riyadah riyadah mufaddalah. Tetapi tidak boleh di salah satunya ada al karena ini bentuknya mausuf wasifah tidak boleh diungkap riyabah mufaddalah atau riyabah al mufaddalah oleh karena itu saya akan sering mengatakan bahwa al itu punya posisi penting dalam bahasa Arab dan selalu harus digunakan dengan benar. Dan nah, nah, misalnya saja lagi tadi uh, al-aql as-salim. Ya, bisa diungkap dengan aql salim tetapi sesuai dengan konteks dan sesuai dengan kebutuhan dalam kalimat. Pemirsa itu tadi eh, latihan-latihan uh, kita, pengenalan kita terhadap kosakata dan juga uh, melatih pendengaran kita ya dalam bahasa Arab dengan adanya fragmen yang sudah disaksikan tadi. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu yang akan datang hari Sabtu pada waktu yang sama. Musyahidin al-kiram, intahaina آه، في هذا البرنامج أو انتهى الوقت اليوم ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في نفس الموعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شكرا يا أستاذ أماني وشكرا يا أستاذ شمس العارفين أيها المشاهدون الكرام لقد انتهى درسنا اليوم أنا ماريا كفتية وجميع المسؤولين في هذا البرنامج نشكركم شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم Pemusya hadatikum. Pemirsa, demikian tadi telah sama-sama kita saksikan pelajaran bahasa Arab pada pagi hari ini. Dan jangan lupa pemirsa untuk terus menjaga kesehatan Anda dengan berolahraga supaya terus dapat menyaksikan pelajaran bahasa Arab setiap Sabtu jam 5 sampai dengan jam 6 pagi hanya di TVRI. Akhirnya kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.